Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh di bulan Rabiul Tsani tahun 1411 Hijriah. Berbeda dengan Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Ini Syekh Saleh Al Syekh Syekh Saleh Ali Syekh sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan di negara Saudi Arabia. Adapun Syekh Abdul Aziz Ali Syekh sebagai Mufti pengganti dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Saya akan ringkaskan saja dari buku ini apa yang saya dapatkan dan apa yang saya pelajari karena kan Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." La yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Atau kama qala sallallahu tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri berupa kebaikan. Dalam kesempatan ini saya akan uh, sampaikan, informasikan kepada ikhwan sekalian tentang faedah-faedah yang saya dapatkan dari buku yang telah saya baca dan saya pelajari ini. Setelah penulis uh, mulai mukaddimahnya, kemudian beliau mengatakan, Faya ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudara sekalian, ta'awadhu billahi jalla wa ala minal fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari al-fitan. Ta'awadhu billahi jalla wa ala minal fitan allati tahriqud din wa tahriqul aqla wa tahriqul badan wa tahriqa kull khair. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-fitan di mana al-fitan tersebut membakar jin, membakar akal, membakar badan dan membakar segala kebaikan. Ta'awwadhu billahi minha fa innahu la khaira fi fitnatin abadan. Berlindunglah kalian kepada Allah, mintalah perlindungan ke kepada Allah dari fitan karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi kitab fitan tersebut bagi fitnah selama-lamanya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yataawwadu billahi katsiran minal fitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya banyak sekali beliau itu meminta perlindungan kepada Allah, berdoa memohon perlindungan dari al-fitan. Kemudian beliau juga membawakan uh, satu bab dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dalam kitab Al-Fitan, nama kitabnya kitab Al-Fitan, beliau memulai dengan ucapannya bab qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ayat yang baru dibacakan tadi terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya fitan itu apabila datang maka tidak hanya menimpa orang-orang zalim semata tetapi fitan tersebut menimpa semuanya tidaklah tersisa oleh karena itu kita wajib untuk waspada terhadap al-fitan sebelum datangnya dan menjauhkan diri kita dengan sejauh-jauhnya dari hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada fitan. Karena termasuk alamat ciri-ciri akhir zaman adalah kasratul fitan. Banyaknya al-fitan. Termasuk ciri akhir zaman adalah kasratul fitan. Bagaimana sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara ciri e, ciri akhir zaman itu adalah waktu semakin berdekatan, kemudian sedikitnya amal, kemudian banyaknya kebakhilan dan takfuru al-fitan, banyaknya al-fitan juga. Hanya saja tentang hadis ini beliau sebutkan kabata fis sahih umumnya kalau ada kata-kata fis sahih maksudnya sahih Bukhari. Hanya saya belum cek di hadis Bukhari ini di kitab apa, bab berapa dan sebagainya perlu untuk uh, waktu khusus untuk mencarinya dalam kitab sahih. Kemudian beliau juga membawakan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah berkenaan dengan tafsir dari ayat tadi surat Al-Anfal ayat 25. Nukati rahimahullah mengatakan bahwasanya ayat ini meskipun ayat ini ditujukan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang diajak eh, dalam konteks kalimatnya adalah sahabat wattaqu Takutlah kalian ketika ayat ini turun diperuntukkan kepada para sahabat. Lakinnaha amatun likulli muslim. Tapi ayat ini umum bersifat umum bagi setiap muslim. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru minal fitan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewanti-wanti memberi peringatan kepada kita agar waspada dan hati-hati dari al-fitan. Adapun Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya dalam tafsir ayat ini beliau menyebutkan tentang makna fitnah wattaqu fitnatan takutlah kalian akan fitnah apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini maka beliau katakan bahwa fitnah ini ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan banyak pengertian di antaranya adalah al-mudahanatu fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Pengertian yang pertama, an fitnah itu adalah al-mudahanah. Al-mudahanah itu adalah sifat nifak. Sifat nifak dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu dia tidak mengajak orang kepada yang ma'ruf dan juga tidak mencegah kepada kemungkaran dan membiarkan orang-orang pada kemungkaran bahkan membenarkan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia ini adalah sebagai suatu bentuk al-mudahana berbeda dengan al-mudarah al-mudarah berbeda al-mudaharah itu berlemah lembut kepada orang yang melakukan kesalahan dalam rangka untuk memperbaiki orang tersebut. Tetapi tidak ada bentuk kenifakan. Dia tetap menyalahkan apabila hal itu salah. Dia tidak mengatakan di depan orang yang melakukan kesalahan bahwa Anda benar. Tidak. Dia tetap mengatakan bahwa Anda salah. Tapi dia berlemah lembut, mudarat uh, untuk dalam rangka untuk uh, nasihat atau untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kalau ini yang dimasukkan fitnah, fitan atau fitnah termasuk al-mudahana itu salah satu bentuk dari nifak. Atau juga di antara ahli tafsir menyebutkan bahwa fitnah di sini bisa berarti at-tafarruq wal ikhtilaf. At-tafarruq wal ikhtilaf. Berpecah belah dan berselisih. Di antaranya juga arti fitnah tarkul ingkari alal bid'ah idza zaharat. Membiarkan ke, um, meninggalkan pengingkaran terhadap bid'ah apabila bid'ah telah nampak. Jadi membiarkan bid'ah merajalela dan tidak mengingkarinya. Ini pun termasuk fitnah. Wa minha asya ghairu dhalik. Dan diantaranya selain itu, selain makna-makna yang disebutkan, mempunyai banyak pengertian. Kemudian Al-Imam Al-Alusi mengatakan walikullin makna bihasabi ma yaqtadihi al Dan dalam setiap pendapat-pendapat yang ada tadi adalah ada makna yang benar atau makna yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan kondisi yang berlaku. Jadi e, bisa semuanya, tidak mengatakan hanya satu yang benar, tapi al-fitnah tadi bisa berarti tarkul mudahana, bisa berarti tarkul ingkar bidah, bisa berarti tafarruq wal ikhtilaf. Semuanya bisa sesuai dengan kondisi yang ada uh, pada saat itu. Yaitu bisa saja di satu saat atau di satu masa atau di satu tempat fitnah yang ada pada orang terus pada masyarakat tersebut atau di masa tersebut fitnah berkenaan dengan masalah iftirah, perpecahan, perselisihan. Di masa yang lain atau di tempat yang lain fitnahnya adalah mengingkar, meninggalkan pengingkaran terhadap bid'ah. Atau bisa juga apabila ada semuanya termasuk juga ke dalamnya semua dari perbuatan tadi sebagai fitnah semua. Nah, maksudnya Syekh Saleh mengatakan annahu idza kana zaman zaman tafarruq wa ikhtilaf falyuhadzir ba'duna ba'dan biqauli wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah yakni ittaqu tafarruqan wa ikhtilafan la yusibu ma'alahu wa la tusibu natijatahu alladziina zalamu minkum khassah yaitu apabila zamannya adalah zaman perpecahan dan zaman perselisihan, maka hendaklah sebagian kita memberi peringatan, memberi nasihat kepada sebagian yang lain dengan ayat wattaqu fitnatal la tusibannal zalamu minkum ini artinya takutlah kalian, hati-hatilah kalian daripada perpecahan dan perselisihan yang akibatnya tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian saja, tetapi akibatnya akan menimpa dan mengenai semuanya. Oleh karena itu, dalam keadaan sungguhnya kami dalam kesempatan ini menginginkan untuk mengingatkan ikhwan kita sekalian dengan perkara ini. Dengan perkara ini maksudnya perkara masalah fitnah tafarruq wal ikhtilaf Dikarenakan kami melihat adanya kebangkitan Islam yang mendapatkan bimbingan insya Allah dengan izin Allah di negeri ini, kata beliau, yaitu maksudnya negeri Saudi, karena beliau waktu itu berceramah di sana. Tapi dikarenakan saya lihat isi dari buku ini pun cocok untuk kita pelajari eh, di tempat kita tinggal ini, maka insya Allah isinya pun banyak yang bisa kita ambil. Dikarenakan negeri kita ini yaitu negeri Saudi berdiri tegap dengan dasar tauhid dan dakwah kepada tauhid di zaman ini. Oleh karena itu sudah merupakan keharusan untuk mengingatkan mereka para pemuda dan untuk mengingatkan kita semua agar kita ini berpegang teguh dalam mengambil perhatian kepada ilmu yang bermanfaat. Berpegang teguh dan mengambil perhatian dengan akidah salafus saleh. Berpegang teguh dan mengambil perhatian dengan akidah atau sunnah wal jamaah. Karena sok e, kebangkitan yang diberkahi ini, yang kita berharap darinya agar din Islam ini bisa tersebar luas. Dan manusia agar cinta kepada syariah Islam. Dan kita berharap dari kebangkitan ini agar kebangkitan ini tetap tegak dan tetap teguh di atas ilmu yang bermanfaat. Dikarenakan pemuda kita sekarang mereka itu sangat penuh perhatian terhadap ilmu yang bermanfaat. Mereka juga penuh perhatian dengan ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, sudah juga merupakan keharusan bagi saya, kata Syekh, akan menukilkan bagi mereka kepada para pemuda tersebut dari ucapan-ucapan a'immah kita. Ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah di mana mereka membangun ucapan tersebut di atas ucapan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana mereka mengucapkan ucapan tersebut para ulama yaitu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan tidak hanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mereka mendasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila fitan ini tidak di jaga keadaannya dan tidak diperhatikan akan akibatnya, maka nanti bisa berakibat buruk di masa yang akan datang. Apabila para ahli ilmu dan para ulama yang memiliki penglihatan yang tajam dan pandangan yang luas, di mana mereka tersebut melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di masa sekarang ini, ketika nampak hal fitan, maka para ulama tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu haruslah kita menjaga dan memperhatikan abdawabid wal qawaid Abdawabid jamak dari Dawabid artinya batasan. Al-qawaid jamak dari kaidah artinya kaidah. Karena sesungguhnya dengan Dawabid tersebut seorang manusia akan terpelihara dari tergelincir kepada kesalahan. Dengan kita memahami Dawabid batasan, orang manusia akan terpelihara dari ketergelinciran maka doabit syariah ini, batasan-batasan syar'i dan kaedah-kaedah yang telah kita perhatikan apabila kita ambil dan kita pegang teguh dan kita ikuti jejak dari doabit dan kaedah tersebut maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali dan kita tidak akan menyesal insya Allah selama-lamanya. Oleh karena itu, Fadhabitu fi kulli amrin min ma'rifatih. Batasan bagi setiap perkara harus kita mengetahuinya. Sehingga supaya apa? Supaya kita mendapatkan diri kita ini terperihara dari kesalahan, terperihara dari hal-hal yang akan mengakibatkan sesuatu dengan akibat yang tidak terpuji atau hal-hal yang kita tidak ketahui akibatnya berupa maslahat ataupun mafsadah. Jadi nasihat dari Syekh Saleh ini hendaklah kita perhatikan dan kita camkan baik-baik bahwa Bapak setiap perkara itu hendaklah kita mengetahui. Jadi hendaklah kita mengetahui batasan. Dalam setiap perkara itu ada bobitnya. Bagaimana bawabit amar ma'ruf nahi mungkar Batasan-batasan amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Itu dijelaskan. Standarnya bagaimana? Bagaimana bawabit dalam masalah uh, menghadapi fitan. Bawabitnya juga ada. Setiap itu ada bawabit-bawabitnya. Dalam masalah maslahat dan mafsadah, bawabitnya bagaimana? Bawabit dalam masalah hajar, memboikot orang lain, bagaimana bawabitnya? Itu semua telah terdapat dalam kitab-kitab, dalam kaset-kaset, penjelasan para ulama dan sebagainya, kewajiban kita untuk mengkaji, meneliti doabit-doabit tersebut, kaedah-kaedah tersebut, supaya kita terpelihara dari kesalahan. Adapun doabit itu maknanya sesuatu yang dengannya kita dapat mengetahui uh, mengetahui suatu hukum dari masalah-masalah yang berkenaan dengan satu bab, dengan satu bab. Jadi doabit amar ma'ruf nahi mungkar, khusus dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar saja di sini doabitnya. Adapun kaedah itu lebih luas. Kaedah itu lebih luas. Kaedah tersebut bisa dipakai dan diterapkan untuk berbagai macam bab permasalahan bisa lebih luas. Kaedah, kaedah syar'i itu bisa lebih luas dipakai dalam masalah-masalah ahkam fiqhiyah, dalam masalah amar ma'ruf dan lain sebagainya itu bisa dari satu kaedah. Tetapi di sini di, e, dipadukan antara doabit dengan kaedah karena adanya hampir samaan. Kemudian beliau juga membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda di antaranya innahu man ya'ish minkum fasayarah tilafan kathira fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafan kathira sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku niscaya dia akan melihat pertentangan dan perselisihan yang sangat banyak sekali fa'alaikum bisunnati hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku min ba'di tamassaku biha hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut wa abdu 'alaiha bin nawajib dan hendaklah kalian menggigit sunnah tadi dengan gigi-gigi geraham, maksudnya berpegang erat-erat, berpegang tubuh dengan sunnah tersebut, jangan sampai dilepas. Dan ternyata setelah itu para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain telah ditinggal wafat oleh Nabi saw. Mereka mendapatkan perselisihan yang banyak di kala itu yang terjadi pada manusia pada umumnya. Maka mereka itu dapat selamat dari perselisihan tadi dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berpegang teguh dengan kaedah-kaedah dan batasan-batasan syar'i tersebut. Kemudian juga beliau menceritakan tentang faedah-faedah yang didapat dari seorang muslim apabila dia berpegang teguh dengan batasan-batasan syar'i dalam masalah al-fitan ini. Faedah yang pertama dengan adanya perhatian terhadap batasan-batasan syar'i dan perhatian terhadap kaedah-kaedah itu akan memelihara seorang muslim dari memiliki tasawur gambaran yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi seorang yang memahami bawabit, batasan-batasan syar'i dan kaedah-kaedah syar'i, maka dia akan terpelihara dari tasawur yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi tasawur yang salah. Dari tasawur yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tasawur itu satu gambaran. Satu gambaran tentang sesuatu. Karena diketahui apabila seorang muslim dalam memahami suatu masalah tadi dia tidak memiliki gambaran yang benar tentang sesuatu masalah tadi tanpa adanya dobit, tanpa adanya batasan-batasan dan tanpa adanya kaedah untuk dijadikan sebagai rujukan maka dia akan melakukan tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang salah tidak sesuai dengan aturan syariat baik berkenaan dengan dirinya sendiri, sikap terhadap dirinya sendiri, atau sikap terhadap keluarganya, atau sikap terhadap masyarakatnya. Di sini pentingnya seorang muslim harus mengetahui bid tersebut. Yang kedua, jadi yang pertama tadi dengan bid seseorang akan memiliki tasawur gambaran yang sesuai dengan aturan syariah. Jadi demikian. Jadi seorang yang memahami, mempelajari doa doabit tersebut akan ter, uh, akan memiliki gambaran yang dalam satu masalah itu gambaran yang sesuai dengan tuntunan syariah. Yang kedua, seorang yang memperhatikan masalah doa doabit, batasan-batasan syari ini dia akan terpelihara dari kesalahan. Akan terpelihara dari berbuat salah. Karena apabila dia mendapatkan menghadapi suatu fitan, fitnah yang sedang dia hadapi, kemudian dia tidak memakai dawabit, batasan-batasan syar'i, maka dia bisa salah. Dia hanya menganalisa permasalahan tadi hanya dengan akalnya saja. Kemudian dia hanya mensikapi dengan emosinya saja. Dia mensikapi dikarenakan menurut pendapat dia perasaannya saja. Ini yang akan menjadikan sikap dia nanti salah. Adapun orang yang memahami tawabit nanti akan bersikap dengan sikap yang benar. Yang ketiga, seorang yang memiliki perhatian terhadap doa-bid batasan-batasan sesuatu masalah, kaedah-kaedah suatu masalah, maka dia akan selamat dari dosa. Akan selamat dari dosa. Karena orang yang memiliki sikap yang salah ketika menghadapi Alfitan dan lain sebagainya, maka apabila dia berjalan tanpa ada bawabit, dia akan terjerumus. Pertama, akan memiliki gambaran yang tidak benar. Kedua, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Ketiga, dia akan berdosa. Dia akan berdosa karena kan kesalahan yang diperbuatnya tersebut. Inilah tiga hal tiga faedah yang sangat erat kaitannya satu sama lain, di mana faedah-faedah tersebut didapat apabila seorang muslim mengambil perhatian terhadap batasan-batasan syar'i dan kaedah-kaedah syar'i. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang batasan-batasan dan kaedah-kaedah tersebut sumbernya dari mana? Diambil dari mana sumbernya batasan-batasan tersebut? Yang pertama beliau katakan sumbernya adalah nas-nas syar'i. Nas-nas syar'i berupa firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim atau sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Sumber dari dawabit dan kaidah, kaid. Sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, diambil dari praktek para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam memahami Quran dan sunnahnya tersebut.